Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bil kad wa tanfarj bil qurab wa tuqda bil awaj wa tunali bil ragaib wa ustul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mati wa nafasin bi dari kulli maklumi laka amma ba'at jamaah oh jamaah alhamdulillah dalam hidup ini pasti kita memiliki kebutuhan dan sesuatu yang kita butuhkan selalu kita merasa untuk berusaha dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan apabila kebutuhan itu sudah tercapai, berusaha lagi untuk ditambah, ditambah, ditambah, ditambah, ditambah, ditambah, ditambah. Dan setelah ditambah, berusaha untuk ditumpuk. Setelah ditumpuk, memikirkan lagi masa depan anak-anak. Itulah yang namanya harta. Maka tema kita kali ini akan kita bahas tentang harta. Jamaah. Oh, jamaah. Harta bisa diartikan uh, sesuatu yang kita miliki. Harta bisa jadi adalah sesuatu godaan. Kenapa godaan? Kenapa godaan? Karena harta itu salah satu bentuk yang bisa mempengaruhi orang, menggoda orang kalau orang yang masuk ke rumah sakit, orang miskin, kurang harta, nah sedikit uangnya, antri dulu. Tapi kalau orang berharta, silahkan. Kalau perlu, pimpinannya rumah sakit yang datang. Itulah pengaruhnya ar harta. Jamaah. Oh jamaah. Masih berbicara tentang harta. Harta itu jadi jadi godaan. Kenapa bisa jadi harta itu adalah godaan? Karena harta itu memang menyilaukan. Sebagaimana kalau kita berhadapan dengan orang biasa dengan artis. Kadangkala artis itu sangat menyilaukan. Akan ku semua untukmu Inilah artis kita. Nadila. Assalamualaikum Nadila. Waalaikumsalam Ustaz. Yang selalu barengan sama Patur. Yang yeah. agak mirip dengan wajahku. <laughs> Bisa nyanyi enggak supaya <laughs> Ayo nyanyi dulu. Sedikit aja. Satu album. <laughs> Habis waktunya Pak Ustaz. Iya, silahkan. Akan kulakukan semua untukmu Akan ku berikan seluruh cintaku Tak akan ku berikan <laughs> Aku kayak patur deh Dan di sebelah kiri saya Ada vokalisnya Kofein Kofein, eh, ya, kafein kafein. Kafein, yakni Rudi yeah. Kafein. Dan Rudi dengan lagunya silakan silakan. Gak enak kalau saya nyanyikan. Nanti kesaingan ya, Bang. Hmm, nanti diganti jadi vokalisnya saya. Silakan nyanyi dulu dong. Hidupku kan damaikan hatimu Angkat, Diriku kan selalu menjagamu Izinkan ku selalu bersamamu Kasihku padamu Hidupku bukan damaikan hatimu Mantap Jamaah Karena tadi harta itu bisa menjadi godaan Karena dunia ini berisikan tiga Harta, tahta, dan wanita Betapa besarnya godaan. Tapi ingat, Allah menguji hamba-hambanya. Jangan pernah berpikiran hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya pun diuji. Kalau orang miskin diuji dengan kekurangannya sehingga dia harus bersa bersabar. Dan orang kaya diuji dengan kekayaannya supaya dia bisa bersyu bersyukur. Itulah. Tapi ingat, dalam harta itu ini bahayanya harta. Karena harta itu akan ditanyakan. Kan pertanyaan dalam kuburan itu eh, pemeriksaannya termasuk yang diperiksa harta-harta kita. Dari mana? Kan kemana? Bagaimana jenisnya? Dan bagaimana perolehannya? Um, kayaknya aku pengen nanya deh Ustaz. Iya, silahkan. <laughs> mendengar tadi dari mana datangnya harta itu, dari mana eh, di, bagaimana diperolehnya, aku pengen nanya berhubung profesiku sebagai penyanyi, kadang kita kan ada ada isi apa diminta menyanyi untuk di eh, restoran dan bar restoran dan, dan bar. bar terakhirnya profesinya Nadila menyanyi, menyanyi bagaimana kalau pekerjaannya Nadila untuk mendapatkan harta itu dengan menyanyi di kan restoran kan, dan, di bar. <laughs> Jadi kita bingung gitu sebagai uh, kita ingin mengisi acara untuk hmm. menghibur uh, di satu tempat tapi ternyata tempatnya di situ. Apakah perolehan harta kita halal atau haramkah atau bagaimana? Karena Ini niat kita kan... luar biasa ya. <laughs> Berbanyak-banyak. Satu-satu dong. Satu-satu satu-satu Satu-satu ku berikan dari hatiku Jika kau takkan pernah menyakiti aku Wow, kita akan lanjutkan setelah yang satu-satu yang mau lewat Jamaah